Hendaklah kita memilih nama-nama yang baik, nama-nama yang mengandung doa untuk anak-anak kita dan nama-nama yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam nama kalian yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Inilah dua nama yang paling Allah cintai. Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa jemaah sekalian? Karena nama ini mengandung penghambaan kepada Allah. Abdullah artinya hamba Allah, Abdurrahman artinya hamba Allah yang Maha Penyayang. Karena nama ini mengandung penghambaan kepada Allah sehingga nama ini adalah nama yang paling Allah cintai. Jazakallah. Abdullah dan Abdurrahman. Selanjutnya disandarkan kepada nama-nama Allah yang lain seperti Abdul Rahim Abdul Ghafur Abdul Razzaq jadi menggunakan kata abdun hamba kemudian disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala inilah nama-nama yang paling dicintai oleh Allah dan jemaah sekalian ada satu kenyataan yang sangat menarik bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diutus menjadi rasul beliau memiliki empat paman yang masih hidup. Paman beliau kurang lebih ada 10 atau 11 dan kebanyakan meninggal sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, paman beliau yang tersisa tinggal empat orang yang hidup. Dan subhanallah, dua orang mendapatkan hidayah dan dua orang tidak mendapatkan hidayah. Dua orang tetap kafir sampai mati. Dan dua orang lagi mendapatkan hidayah. Yang mendapatkan hidayah ini namanya adalah Al-Abbas dan Hamzah Hamzah dan Al-Abbas Hamzah bin Abdul Muttalib Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan yang tidak mendapatkan hidayah disebutkan dirinya dalam Al-Quran tapi nggak disebut namanya cuma dengan julukannya siapa itu jamaah sekalian Abu Lahab namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran hanya disebut julukannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena namanya mengandung kesyirikan. Siapa namanya Abu Lahab? Namanya adalah Abdul Uzza. Hambanya Al-Uzza. Al-Uzza itu adalah sesembahan mereka. Al-Uzza itu adalah berhala-berhala mereka. Yaitu sebuah pohon besar yang di sekitarnya ada kuil, kemudian ada setan yang menjaga. Setan ini suka buat penampakan, suka buat keanehan, suka memunculkan suara-suara sehingga orang-orang musyrik mengira dia betul-betul sesembahan mereka. Padahal hakikatnya itu permainan setan. Itu namanya Al-Uzza. Dan itu mereka ambil dari kata dari nama Allah Al-Aziz dari nama Allah Al-Aziz kemudian mereka namakan Al-Uzza untuk berhala mereka. Ini namanya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Kemudian yang kedua Abu Talib. Abu Talib juga disebutkan namanya di dalam banyak hadis. Tetapi lebih sering atau bahkan mungkin semuanya, semua hadis tidak menyebutkan nama aslinya hanya menyebutkan julukannya, yaitu Abu Talib. Siapa nama aslinya jemaah sekalian? Abdu Manaf. Manaf itu juga bukan nama Allah. Jadi hamba Manaf dan Manaf bukan nama Allah. Jadi dua orang paman beliau ini mengandung uh, nama mereka mengandung kesyirikan yaitu penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kedua-duanya tidak mendapatkan hidayah. ya Oleh karenanya jemaah sekalian, apabila misalkan sudah terlanjur kita menamakan anak kita dengan nama yang jelek, nama yang mengandung dosa, atau bahkan mengandung kesyirikan, wajib untuk dirubah. Wajib untuk dirubah. Iya. Jadi sampai dalam masalah penamaan pun kita harus menjaga tauhid kita, memperhatikan tauhid kita jangan sampai terkotori oleh noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran. Maka nama yang paling Allah senangi adalah Abdullah dan Abdurrahman kemudian nama-nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Muhsin, Abdul Rahim dan lain sebagainya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sangat dilarang keras seseorang memiliki nama yang mengandung kesyirikan demikian pula nama-nama yang mengandung kesombongan nama-nama yang mengandung kesombongan sebab kesombongan itu adalah sifat yang bertentangan dengan ibadah yang namanya hamba yang harusnya beribadah kepada Allah mesti bersifat rendah hati. Merendah diri di hadapan Allah. Menghinakan dirinya di hadapan Allah tidak boleh menyembungkan diri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita larangan keras memiliki nama yang mengandung kesombongan. Di antaranya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'a ismin 'inda Allah rajulun tasamma malikal amlak." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling jelek di sisi Allah atau nama yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang yang menamakan dirinya dengan raja para raja atau menjuluk menjuluki dirinya sendiri dengan raja para raja atau orang lain yang menjulukinya ini nama yang paling jelek la malika illallah padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada raja secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abyadu rajulin 'ala Allah yaumul 'ala Allah yaumul qiyamah wa akhbathuhu Orang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan orang yang paling jelek adalah orang yang menamakan dirinya raja para raja. Raja para raja. Ini nama Allah benci. Allah tidak sukai. Karena sudah jelas jemaah sekalian. Nama ini mengandung kesombongan bahkan mengandung penyetaraan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dituntut dari kita memperhatikan penamaan. Jangan sampai mengandung kesombongan karena kesombongan itu bertentangan dengan sifat penghambaan. Dan jangan sampai nama kita setara atau mem, apa namanya terkesan kita memiliki sifat yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun dari seluruh nama-nama Allah ada sebagian yang masih dibolehkan untuk dinamakan kepada makhluk. Dan ada sebagian lagi yang tidak boleh sama sekali. Nama-nama Allah adalah nama-nama yang maha indah. Sebagiannya boleh dinamakan kepada makhluk dan sebagiannya tidak boleh sama sekali. Contoh yang tidak boleh sama sekali seperti dijelaskan para ulama adalah nama Allah itu sendiri. Tidak boleh makhluk bernama dengan nama Allah. Demikian pula nama Ar-Rabb atau Rabbul Alamin. Demikian pula nama Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Makanya kalau orang namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Ini salah besar. Ya. Namanya Abdurrahman, kok dipanggil Rahman? Panggillah dengan panggilan yang paling dicintai Allah yaitu Abdurrahman. Adapun Rahman itu sendiri adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah. Ya. Tetapi ada juga nama-nama Allah yang boleh dinamakan kepada makhluk namun tentunya sifat yang terkandung pada nama tersebut berbeda. Contohnya apa? Ar-Rahim yang maha penyayang, yang penyayang. Demikian pula Ar-Rauf yang lembut. Dua nama ini telah Allah sifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Nabi Muhammad itu terhadap kaum mukminin raufur rahim, lembut dan penyayang lembut dan penyayang. Artinya rauf yang lembut itu nama Allah tetapi boleh dinamakan kepada makhluk. Demikian pula Rahim. Itu nama Allah tapi boleh dinamakan kepada makhluk. Namun kandungan sifat yang terdapat dalam nama tersebut tentu berbeda antara Allah dengan makhluk. Antara Allah dengan makhluk tentu berbeda kandungan sifat yang terdapat dalam nama tersebut karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa as samiul basir tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah maha mendengar lagi maha melihat ya demikian pula nama Allah Al-Aziz ini boleh dinamakan kepada makhluk sebab Allah telah menyebutkan penguasa Mesir itu sebagaimana dalam Al-Qur'an Imra'atul Aziz istrinya Al-Aziz maksudnya penguasa Mesir Al-Aziz diberi dia diberi gelar Al-Aziz jadi apa yang menjadi patokan nama Allah yang boleh diberikan kepada makhluk dan mana yang tidak boleh patokannya adalah dalil apabila kita dapati dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Allah menamakan sebagian makhluknya dengan yang semisal dengan namanya maka itu berarti boleh. Namun tetap saja yang terbaik adalah dengan menggunakan kata abdun. Seperti Abdul Rahim, Abdul Aziz, kemudian Abdul Rauf, ini yang terbaik. Iya. Jadi jemaah sekalian, Nabi saw alaihi wasallam mengabarkan kepada kita orang yang paling Allah benci adalah seseorang yang memiliki nama Malikul Amlak, rajanya para raja. Karena itu mengandung kesombongan dan penyetaraan dirinya dengan Allah. Demikian pula jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW mendapati para sahabat memiliki nama-nama yang mengandung perendahan terhadap Allah, maka Nabi SAW Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengganti yang mengandung kesalahan penyimpangan atau bahkan kesyirikan, maka beliau perintahkan untuk mengganti. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Shuraih radhiyallahu anhu. Abu Shuraih ini dahulu dia dijuluki Abul Hakam. Dahulu dia dijuluki Abul Hakam. Padahal Al-Hakam itu adalah nama Allah. Makanya kalau seorang menamakan anaknya dengan Abdul Hakam itu juga nama yang bagus. Karena Al-Hakam itu adalah nama Allah. Apa arti Al-Hakam? Artinya adalah Allah dialah yang berhak memutuskan hukum. Dialah yang berhak memberikan hukum kepada manusia. Manusia nggak punya hak menciptakan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada sahabat ini yang dijuluki Abul Hakam. Abul Hakam artinya bapaknya Al Hakam, bapaknya Allah kalau begitu. Itu makna namanya secara bahasa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Al Hakam, wa ilaihil hukmu. Kata beliau kepada sahabat ini, sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Dialah yang bernama Al-Hakam. Kenapa kamu berkuniah atau dijuluki Abul Hakam? Bapaknya Al-Hakam. Padahal Allah dialah Al-Hakam. Dan kepadanya lah hukum itu dikembalikan. Maksudnya hanya hukum Allah yang boleh kita terapkan di muka bumi ini. Maka sahabat itu berkata, Inna qawmi Idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum. Sesungguhnya kaumku apabila mereka berbeda pendapat atau berselisih pendapat, maka mereka datang kepadaku untuk meminta keputusan. Jadi beliau ini seperti seorang hakim yang bijaksana. Faradhiya kilal fariqain. Maka apabila aku telah menetapkan hukum bagi mereka, kedua belah pihak itu biasanya ridho biasanya mereka setuju dengan keputusan yang aku tetapkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahsana hada." Apa yang kamu lakukan itu baik sekali. Artinya dia berperan di kaumnya sebagai orang yang suka mendamaikan. Apabila ada orang yang berselisih, maka beliau yang mendamaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beliau, tetapi tetap saja melarang jangan menggunakan kunyah tersebut. Lalu beliau bertanya, "Famalaka minal walad?" Apakah kamu punya anak? Kata beliau, "Ya, saya punya anak yaitu Syuraih, Muslim dan Abdullah." Ini tiga nama anaknya. Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling tua? Sahabat tersebut mengatakan Syuraih. Maka beliau bersabda, "Fa anta Abu Shuraih. Kalau begitu engkau adalah Abu Shuraih. Ini jemaah sekalian, nama dengan menggunakan Abu, Abu Syuraih, Abu Abdullah, Abu Muhammad atau menggunakan ummu bagi perempuan. Ini termasuk sunnah. Ini namanya kuniah, bukan nama, melainkan kuniah. Ya. Atau bisa kita terjemahkan dalam bahasa kita julukan. Seperti Rasulullah SAW, siapa julukan beliau? Abul Qasim. Beliau adalah Abul Qasim. Hanya saja uh, tidak terlalu terkenal seperti nama beliau. Demikian pula istri beliau Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummu Abdullah. Ya. Jadi ini kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat dan termasuk sunnah. Dan di sini beliau mengajarkan sunnahnya adalah diambil dari nama anak yang paling tua. Walaupun itu tidak harus. Jadi kalau kita punya banyak anak, boleh saja kita pilih. Kita mau dijuluki dengan abu siapa? Iya, bapaknya siapa? Maka di sini ditunjukkan kepada kita lebih afdal diambil anak yang paling tua, walaupun itu tidak harus. Dan juga tidak harus orang memiliki kunia itu memiliki anak. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau nggak punya anak, tetapi beliau punya kunia Ummu Abdullah Ya. Dan imam yang empat, imam yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tiganya kunianya sama. Semuanya adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah Malik, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah bukan nama aslinya tapi lebih terkenal dengan kunyahnya. Kunyahnya adalah Abu Hanifah dan itu bukan nama asli beliau. Iya. Jadi itu termasuk sunnah dan di dalam hadis yang mulia ini intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memuliakan nama Allah. Jangan kita gunakan nama Allah di dalam hal-hal yang mengandung pelecehan atau peremehan dan penghinaan terhadap nama-nama Allah tersebut walaupun kita nggak bermaksud melakukannya. Jemaah sekalian, inilah uh, beberapa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nama semua itu dalam rangka menjaga tauhid jangan sampai kita terjerumus di dalam dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita ngambil nama tokoh-tokoh atau katakanlah presiden umpamanya negara-negara Islam Gamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, kemudian Rafsanjani dengan Benidad. Nah yang dua terakhir ini kan kita ketahui dia ini menselisih sahabat Rasulullah. Nah ini apa perlu kita ganti namanya? Terima kasih. Iya. <clears throat> Jadi pertanyaannya Apabila anak itu sudah terlanjur dinamakan Dengan nama orang yang sesat Apakah harus diganti? Jawabannya lebih bagus diganti Lebih afdal diganti Karena dijelaskan para ulama' tatkala kita menamakan anak kita Abdullah dan Abdurrahman itu juga bertujuan untuk pendidikan kepadanya. Jadi ini hikmah dari sebuah nama jemaah sekalian. Memiliki tujuan. Bukan sekedar nama panggilan baginya, melainkan pendidikan baginya. Pendidikan bagi jiwanya, karakternya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dalam hadis yang lain tasammau bi asma'il anbiya namakanlah anak-anak kalian atau bernamalah kalian dengan nama para nabi jadi ini juga sunnah di samping Abdullah Abdurrahman disunahkan juga kita menamakan anak-anak kita dengan nama para nabi dan rasul alaihi wassalam demikian pula nama-nama para sahabat karena Rasulullah saw tidak mengganti nama-nama para sahabat berarti beliau setuju. Adapun yang tidak beliau setuju, beliau ganti. Beliau perintahkan sahabat untuk mengganti namanya. Kalau begitu, ketika Nabi sudah setuju dengan nama-nama mereka, maka kita bernama atau menamakan anak kita dengan nama-nama para sahabat itu termasuk sunnah. Jadi ini faktor penting yang perlu kita perhatikan. Penamaan itu bagian dari pendidikan terhadap anak kita. Makanya kalau nama itu mengandung kejelekan atau nama orang yang sangat jelek menentang Islam, memusuhi Islam, maka sepatutnya diganti. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada satu faidah. Hendaklah kita memilih nama itu dengan satu kata saja atau isim mufrad. Maksudnya apa? Kalau ada dua nama misalkan Muhammad Musa. Ini dua nama nabi. Kita pilih satu saja untuk dinamakan kepada anak kita. Apakah Muhammad atau Musa? Jangan dua-duanya diberikan kepada seorang anak. Ini tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah adalah pilih satu. Makanya kalau kita perhatikan seluruh nama para nabi dan seluruh sahabat namanya cuma satu. Ya, Muhammad Muhammad saja, Musa saja, Harun saja. Ya. Atau Isa atau Daud. Tidak ada namanya yang dua atau tiga. Kemudian langsung disandarkan kepada nama bapaknya. Ya. Seperti nama Umar. Langsung kepada bapaknya bin Khattab Abdullah bin Umar. Kalau mau lebih panjang, panjangkan dengan nama kakeknya ke atas. Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu kalau mau dipanjangkan. Jadi untuk dia sendiri itu dianjurkan hanya satu nama saja. Iya. Sebab kalau kita berikan kepadanya dua nama, misalkan Muhammad dan Musa, seakan-akan namanya Muhammad, bapaknya adalah Musa. Seakan-akan seperti itu. Dan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras menasabkan seorang anak kepada selain bapaknya. Ini termasuk dosa besar. Bukan bapaknya tapi dia bilang itu bapak saya atau dia menamakan diri saya Muhammad bin Fulan padahal Fulan itu bukan bapaknya. Dan ini peringatan bagi orang yang mengadopsi anak tidak boleh merubah anak apa namanya nasab anak tersebut. Ini salah besar. Ada orang yang mengadopsi anak, kemudian dia rubah nama atau marga atau istilahnya fam ya. Anak tersebut mengikuti keluarganya dan menghilangkan nama bapaknya yang asli. Ini salah besar. Ini termasuk dosa besar. Dan juga perlu dipahami mengadopsi anak itu tidak merubah hukum. Artinya selamanya dia bukan mahram. Selamanya anak itu kalau misalkan kita adopsi, selamanya dia bukan mahram. Kecuali kita nikahkan dengan anak kita jadi menantu baru jadi mahram. Atau diberi susu. Disusukan oleh istri kita. Tapi dengan syarat dia belum lewat dua tahun dan minimal lima kali persusuan baru jadi mahram. Ya. Jadi kalau misalkan dua orang sepasang suami istri pingin mengadopsi anak, pingin anak itu jadi mahram, maka susui sebelum umurnya lewat dua tahun minimal lima kali persusuan baru jadi mahram. D tapi tetap saja namanya nggak boleh diganti. Tetap dia harus misalkan namanya Muhammad bapaknya Musa harus dikatakan dia adalah Muhammad bin Musa. Tidak boleh diganti disandarkan kepada nama orang tua angkatnya. Itu nggak boleh. Baik. Barangkali demikian Pak. Allah alam. Silakan Pak. boleh pakai nama marga. Boleh pakai marga. Boleh. Menggunakan nama marga itu boleh. Iya. Seperti para sahabat juga itu namanya nisbah, menisbatkan diri kepada uh, apa namanya? marga mereka. Ya, atau kepada kabilah mereka, suku mereka. Itu boleh. Itu semisal dengan marga. Ya. Dan biasanya nama marga itu kan nama kakek ya. Ya. Nah, itu juga boleh. Itu juga boleh. Bahkan sebagian para ulama lebih dikenal nama kakeknya. Ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taimiyah itu nama bapak nama kakeknya. Bapaknya adalah Abdul Halim. Ya. Jadi namanya uh, Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Tapi beliau malah dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Iya. Jadi tidak masalah. Selama dia masih kakek kita, boleh kita menisbatkan diri kepadanya. Saya anaknya Fulan dan Fulan itu kakek, bukan bapak. Itu juga tidak apa-apa. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana halnya dengan Abu Hurairah? Beliau menangkap Rasulullah uh, memberi nama pada Hurairah. Ya. Ya. Apakah kita boleh memberi nama dengan Abu Bakar apa ya. Walaupun itu Ya. Ya. Jawabannya boleh. Kalau kita memberi julukan, itu bukan nama ya. Sekali lagi itu bukan nama, julukan. Ya. Kalau kita menjuluki diri kita atau anak kita dengan Abu Hurairah, itu boleh. Ya. Karena Kata Abu Hurairah itu nggak selamanya artinya bapaknya kucing bukan, artinya dia pemilik kucing. Ya. Artinya dia penyayang kucing. Ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil beliau dengan Abu Hir sebetulnya. Cuman orang banyak memanggil beliau Abu Hurairah. Hurairah itu kucing perempuan, Hir yang kucing laki-laki. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil beliau dengan Abu Hir, bukan Abu Hurairah. Cuman Kebanyakan orang memanggil beliau dengan Abu Hurairah, akhirnya itu yang lebih terkenal. Ya, jadi tidak masalah. Dan itu tidak mengandung dosa. Ya, artinya dia penyayang kucing. Oh, binatang-binatang uh, binatang -binatang yang apa namanya halal berdekatan dengan kita. Ya, kalau binatang-binatang buas sebaiknya dihindari. Gitu. Ya, <laughs> sebaiknya dihindari. walaupun Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang mau saya tanyakan adalah nama satu nama. Dulu nama saya itu tiga. Ya kalau nama saya dan <laughs> buat saya. Ternyata itu kalau kita umat Islam punya rezeki, insya Allah haji dan umroh. Ternyata itu kan lancar. Kalau sana itu di Mekah, dia tidak diajak donasi dan ditanyakan middle first last, dan itu. Ya. Nah, itu ternyata lancar tetapi setelah saya paham itu yang ini nama saya saya ganti satu nama nama saya di gitu ya dari Al Hadi gitu ya nggak tahu bapak saya dulu tetapi itu ada kendala saya suatu saat juga dulu waktu tiga nama itu lancar entah saya dari Dallas, dari Kaledonia, dari Oman, dari Mesir, dari Saudi, dari Malaysia, lancar. Begitu saya ganti nama saya, Suhadi. Itu kepentok di Singapura, nama saya stop. Saya di sidang. Setelah di sidang, saya menjadi orang yang last minute berangkat ke Arab Saudi untuk umroh. Pesawat tidak menunggu saya. Itu pertama. Yang kedua, itu juga susahnya masuk sana ini nggak ada nama ini, nggak ada nama ini. Berbandingan untuk ibadah. Kenapa kok jadi susah banget itu kembalikan pada asalnya? Makasih. Alasannya Kalau itu cuma peraturan manusia, Pak. Ya. Itu memang peraturannya dulu seperti itu. Tapi yang saya dengar sekarang sudah nggak ada lagi. Sudah dihapuskan peraturan itu. Masih. Iya. Memang itu uh, nama di paspor harus tiga ya. Nah, makanya seperti yang saya katakan tadi, solusinya adalah dengan menggunakan nama ayah dan kakek. Iya. Dengan menggunakan nama ayah dan kakek. Seperti Abdullah bin Umar bin Khattab. Iya. Enggak masalah, walaupun dihilangkan. Walaupun lebih afdal dengan menggunakan kata bin, itu tradisi Islam ya tradisi Islam dengan menggunakan kata bin. Tapi kalau misalkan peraturannya harus dihapus ya mau apa lagi gitu. Ya. Yang penting kita gunakan satu nama, kemudian setelah itu nama ayah dan nama kakek. Kalau seperti itu nggak masalah insya Allah. Kemudian kalau bapak bernama Suhadi diambil dari nama Al, Hadi, uh, eh, yang lebih afdal adalah Abdul Hadi. Ya, yang lebih afdal adalah Abdul Hadi, hamba Allah yang memberikan hidayah. Al Hadi artinya Allah yang memberikan hidayah. Jadi lebih afdal adalah Abdul Hadi. Ya. Jadi itu hanyalah peraturan manusia yang mungkin bisa kita siasati. Ya. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tuntunan di dalam Islam bagaimana proses pergantian nama. Kalau memang anak kita sudah ternyata namanya tidak bersesuaian dengan syariat. Kemudian yang kedua, apakah kunyah nasi itu kebiasaan orang Arab atau memang ajaran Rasulullah? Bagaimana dengan Abu Lahab misalnya? Apakah itu nama itu diberikan oleh Rasul atau sebelumnya masih ada? wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, tidak ada cara khusus, tidak ada ritual khusus untuk mengganti nama atau mengganti sebuah julukan. Kalau kita perhatikan hadis tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma menanyakan siapa anakmu yang paling tua. Kata beliau surai Kemudian beliau langsung mengatakan kalau begitu kamu Abu surai Sudah selesai. ya Kalau begitu kamu Abu surai bukan Abu Hakam sebab Al Hakam itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada cara khusus, tidak ada ritual khusus, cukup kita sepakati saja nama kita diganti. Iya. Walaupun mungkin di akte kelahiran bisa menyusul diganti. Ya, itu bukan sebuah masalah. Kalau nggak bisa langsung diganti, menyusul nggak masalah. Ya, yang penting kita sepakati dulu nama kita diganti. Kalau mengandung dosa kalau mengandung dosa. Iya. Kalau tidak mengandung dosa ya nggak perlu diganti. Iya. Adapun akte kelahiran itu bisa menyusul tidak masalah. Baik. Uh, yang kedua tentang apa, Pak? Oh iya, baik. Tentang berkunyah menggunakan julukan Abu atau Ummu. Itu asalnya tradisi orang Arab sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus Abu Talib sudah dikenal dengan Abu Talib. Ya, jadi bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menamakannya dengan Abu Talib. Demikian pula Abu Lahab. Dan itu termasuk pemuliaan, panggilan pemuliaan di kalangan orang Arab. Kemudian dalam Islam dibiarkan, ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya uh, itu sesuai dengan syariat tidak bertentangan. Karena apa? Karena ditakrir dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi asalnya itu adalah kebiasaan orang Arab kemudian ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah sunnah demikian pula diamalkan oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan. Hadis itu kan ada tiga ucapan, perbuatan dan penetapan. Nah, itu termasuk bagian dari penetapan, ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan hal tersebut dan menetapkan sebagai satu bagian dari syariat Islam. Jadi, ulama menjelaskan hal itu adalah termasuk disunahkan. Ya, Barangkali demikian Pak. Allah Silakan. Habis waktu. Terakhir, Mas. Pesan kalau nemu anak nggak jelas orang tuanya, sedangkan sekolah dan sebagainya kan perlu administrasi, di mana butuh ada wali, ada dan sebagainya. Itu gimana? Apakah sementara dari Karena banyak kan sekarang anak yang ditemukan di tempat sampah, di di mana-mana gitu kan. Kemudian diambil gitu tapi nggak tahu kan bapaknya siapa, ibunya siapa, ya. ya. Itu bagaimana? Ya. Pertama kalau anak itu tahu nama bapaknya, maka tentunya bukan masalah ya. Iya. Ya. Baik. Yang jadi masalah kalau masih baik. Sebagian ulama mengatakan uh, dia dinisbatkan dengan menyebut Fulan bin Abihi. Fulan anak bapaknya. Ya. Jadi nggak disebut namanya gitu. Ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan strategi itu untuk pendaftaran sekolah buat aja dalam bahasa Arab. Fulan bin Abihi. Jadi kalau orang tuanya namanya bukan Fulan bin Abihi gimana? Ketika dipanggil kan nanti Abihi itu artinya bapaknya, Pak. Ya, ya. Nah. Yatris kan nah. orang tuanya kan. Hmm. Namanya bukan katakanlah ya, siapa ah, Abdullah atau siapa gitu kan. Oh gitu, maksudnya walinya dipanggil. Iya. Ya itu terus terang aja. Ini bukan anak saya. Ini anak angkat. Dan itu dari kecil si anak itu sudah harus tahu. Jangan sampai disembunyikan. Nah, ini termasuk kesalah salah besar orang tua menyembunyikan status anak itu. Itu salah besar dari kecil dia sudah harus sadar dia bukan anak anak apa namanya kandung. Kenapa? Karena ada konsekuensi hukum, Pak. Dia dengan anak yang asli dia bukan mahram. Jadi dia harus dibatasi pergaulan mereka harus dibatasi kalau laki-laki dan perempuan. Nggak sama dengan kakak beradik. Ya, jadi ini termasuk kesalahan besar sebagian orang yang mengangkat anak kemudian disembunyikan statusnya. Itu harus jelas. Ya, statusnya harus jelas dari awal dia sudah sadar bahwa dia bukan uh, anak kandung sehingga dia harus menjaga hubungan yang antara apa namanya lawan jenis yang bukan mahram.